Tapi ya, bismillah. <clears throat> Yang selanjutnya adalah ismul hay'ah. Ismul hay'a kata beliau di sini ismun yadullu ala hay'atil fi'li. Dia itu adalah isim yang menunjukkan tentang keadaan terjadinya sebuah fi'il. Jadi sebuah fi'il ketika terjadi bagaimana keadaan terjadinya itu ismul hay'a yang menjelaskan. Paham? Wasyaklihi atau dia menunjukkan kepada bentuk dari sebuah fiil. Jadi ingat, ismul hay'a itu adalah isim yang dia itu datang untuk menjelaskan keadaan sebuah fiil ketika terjadinya fiil. Ya, bagaimana keadaan fiil itu ketika terjadi? Ismul yang menjelaskan. Dan ingat ya, Ismul haya ini nanti termasuk bagian dari masdar. Makanya Eropnya nanti dia seperti ada pada kitab kita ini misyatal mutakabbirin dia di Erop sebagai maf'ul mutlak. Ya, di Erop sebagai maf'ul mutlak. Karena ismul hayya ini adalah termasuk bagian dari masdar. Jelas? Nah, fungsinya untuk menunjukkan keadaan fi'il, bagaimana ketika fi'il itu terjadi, ismul hay'a yang menjelaskan. Seperti misyatan, keadaan berjalan. Syirbatan, keadaan minum. Jilsatan, keadaan duduk. Iklatan, keadaan makan. Dirbatan, keadaan ketika memukul. Kitlatan, keadaan ketika membunuh. Nizrotan, keadaan ketika melihat. Contoh. Masya ar-rajulu misyatal mutakabbirin. Laki-laki itu berjalan, keadaannya itu seperti berjalannya orang yang sombong. Ya, dengan cara berjalan orang-orang yang sombong. Jadi fi'il masya itu dijelaskan sama dia keadaan keadaan masyanya itu bagaimana kan masya berjalan keadaan berjalan itu bagaimana keadaannya? Misyatal mutakabbirin. Seperti berjalannya orang yang sombong. Nah, itulah ismul hai'ah. Dia itu adalah isim yang didatangkan setelah fiilnya. Tujuannya untuk menjelaskan keadaan fiil itu ketika terjadi. Dan ismul hai'ah ini termasuk bagian dari masdar sehingga dia dihukumi sebagai maf'ul mutlak tapi untuk menjelaskan keadaan dari sebuah fiil ketika terjadi. Ya. Kemudian istiqaqu ismil hay'ah. Membuat ismul hay'ah. Kita ingin membuat bagaimana cara membuat dari ismul hay'ah itu sendiri. Yang pertama ismul hay'ati minas sulasiyyi. Membuat ismul hay'ah dari fi'il yang tiga huruf. Jadi kalau fi'ilnya tiga huruf, bagaimana cara membuatnya? Inilah caranya. Yang pertama yustaku ismul hay'ati minal fi'li as-sulasiyyi ala wazni fi'latin dipecah ataupun dibuat ismul hayya itu dari fiil yang tiga huruf dengan mengikutkan wazan fi'latan. Kalau kita baca sebagai mudhof ilainya berarti nanti baca fi'latan, tapi kita baca nasabnya fi'latan. Seperti misyatan, syirbatan, jilsatan, ikhlatan, dirbatan, kitlatan kalau dia tiga, hu, tiga huruf ikut wazan itu. Nah, sekarang lihat. Contohnya mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha katabal ihsana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau telah menetapkan ya, telah mewajibkan untuk berbuat baik ala kulli syai terhadap setiap perkara. Jadi setiap perkara yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk berbuat baik di dalamnya. Faiza qataltum faahsinu alqitlata. Apabila kalian membunuh ya maksudnya membunuh hewan ternak faahsinu alqitlah maka perbaguslah alqitlah keadaan ketika membunuhnya Ya, perbagus. Wa idza zabahtum dan apabila kalian menyembelih fa ahsinu az-zabha. Maka perbaguslah cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Syahid kita adalah al-kitlah. Ya, fi'latan kitlatan. Ya. Fa'ahsinu al-kitlah. Al-kitlah di sini adalah ismul hay'ah. Karena dia muncul setelah lafad fi'ilnya. Dan dia mengikuti wazan fi'latan. Kemudian faiza kana al masdaru al asliyu ala wazni fi'latin kalau misalkan masdar asli dari sebuah fi'il itu Kalau masdar dari sebuah fi'il itu sudah mengikuti wazan fi'latun, memang seperti itulah ya bentuknya. Wajaba maji'u qarinatin. Maka wajib untuk mendatangkan sebuah korina agar ismul hay'a atau masdar tersebut bisa menunjukkan makna hay'a. Ya. Maka wajib datangkan sebuah korina, sebuah gandengan, ya, yang nanti dengan korina tersebut, tanda tersebut, bisa kita hukumi isim ini adalah ismul hay'a. Itu. Kawasfin seperti kita datangkan naat setelahnya. Au idofatin atau kita datangkan mudhaf ilaih setelahnya. Seperti izzatin khidmatin. Masadiru lil af'ali azza wa khodama. Izzatin itu masdar dari fi'il azza. Memang seperti itu, izza. Ya. Kemudian khidmatin atau khidmatan kalau kita baca nasab dia itu adalah masdar dari fiil khodama. Ya memang seperti itu masdar. Tapi ini nggak dihukumi ismul hay'ah secara asal. Dia masdar tapi bukan golongan dari ismul ismul hay'ah. Fatakulu fi ismil hay'ati. Maka kita katakan ketika ingin menjadikan dia ismul Khodam Khodamtu ummi khidmatan hasanatan. Atau khidmatal mukhlisi. Saya membantu ibu saya membantu ibu saya dengan keadaan cara membantu yang baik. Keadaannya bagaimana ketika saya bantu? Dengan cara membantu yang baik. Jadi setelah khidmatan ada sifatnya, ada naatnya. Paham? Au khidmatal mukhlisi atau dengan cara membantu orang yang ikhlas. Jadi saya membantu ibu saya dengan cara atau dengan keadaan membantunya orang yang ikhlas. Di sini setelah khidmatan didatangkan mudaf ilaihnya. Kenapa harus didatangkan? Karena memang dasarnya masdar ini memang mengikuti wazan fi'latan. Khodama yakhdumu khidmatan. Azza ya izzu izzatan. Memang langsung mengikuti wazan fi'latan. Tapi dia nggak dihukumi sebagai maf, sebagai ismul hay'ah secara asal gitu. Dia masdar tapi bukan golongan ismul hay'ah. Bagaimana caranya agar bisa menghukumi dia menjadi ismul hay'ah? Datangkan sifat setelahnya atau datangkan mudhof ilaihi setelahnya. Sama seperti tadi, masya ar-rajulu misyatal mutakabbirin. Di situ misyatan itu memang masdar dari fiil masya yamsi misyatan. Paham? Ah, agar nanti misyatan ini bisa menunjukkan makna ismul hay'a, didatangkanlah mudhof ilaih setelahnya. Tujuannya apa? Agar konteks ini menunjukkan makna ismul hay'ah. Isim yang didatangkan dengan tujuan untuk menjelas untuk menjelaskan keadaan fiil sebelumnya. Dan ingat ya, Ismul hay'a ini nanti selalu muncul bersama lafat fi'ilnya. Kalau maful mutlak secara umumnya bisa jadi satu lafat, bisa jadi beda lafat gitu. beda tapi maknanya sama atau lafatnya sama, maknanya sama. Seperti jalastu julusan. Ya, ini maf'ul mutlak. Satu lafaz. Nah, ada juga nanti jalastu ku'udan. Maf'ul mutlak juga, tapi lafadnya beda, maknanya sama. Kalau ismul hay'a, dia harus datang setelah lafad fi'ilnya. Harus sama dengan lafad fi'ilnya. Kotaltum fa'iza kotaltum fa'ahsinu al-kitlah. Nah, Faiza kotal tum. Kotala. alkitlah juga dari fi'il kotala. Masya. Maf'ul apa ismul hay'anya adalah misyatan. Sama lafadznya. Jelas. Berbeda kalau maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak secara asalnya dia bisa ber, bisa satu lafad dengan fi'ilnya atau beda lafad tapi maknanya sama. Kalau ismul nggak bisa. Lafadznya harus sama dengan lafadz fiilnya. Seperti khodama khidmatan, khidmatan azimatan. Itu juga sama. Yang kedua, ismul hay'ati min goiri sulasiyi. Isim hay'a untuk fi'il yang selain tiga huruf. Jadi fi'ilnya itu adalah fi'il yang selain dari fi'il tiga huruf. Maka bagaimana cara membuat ismul hay'anya? Yustakku ismul hayati min ghairi sulasi ala waznil masdari al asli ma'al wasfi awil idofati. Ismul hay'a itu dibuang dibuat dari fiil yang tiga huruf, dari fiil yang selain tiga huruf dengan mengikutkan masdar asli dari fiil tersebut bersamaan kita datangkan naat setelahnya atau kita datangkan mudhof ilaihi setelahnya. Ya. Jadi kalau dia selain dari fi'il yang tiga huruf, ambil masdar dari fi'il yang tiga huruf itu. Kemudian nanti biar dia jadi ismul hay'ah, datangkan na'at atau datangkan mudhof ilaih setelahnya. Ya, datangkan sifatnya yaitu na'atnya atau datangkan mudhof ilaihi setelahnya. Seperti iltafata takulu iltafata at-ta'iru iltifatan mazru'an maz'uran au iltifatal maz'uri. Lihat fiilnya syahidnya. Iltafata. Masdarnya adalah iltifatan. Maka iltifatan ini nanti boleh menjadi ismul hay'a tapi dengan syarat harus didatangkan naat setelahnya atau didatangkan mudhof ilaihi setelahnya. Nah, di contoh kita ini iltifatan maz'uran. Maz'uran ini adalah ismul hay'ah. Ya, iltifatan sebagai ismul hay'ahnya. Kenapa? Karena dia dibentuk dari fi'il yang selain tiga huruf. Kemudian didatangkan sifat atau didatangkan mudhaf ilaih bagi fiil bagi kata tersebut. Itu cara membuatnya kalau dia lebih dari dari tiga huruf. Kemudian selanjutnya wayajuzu ilhaqu ta'i bil masdari idza lam yakunil masdaru makhtuman biha. Dan boleh melekatkan tak marbuto pada masdar tersebut apabila masdar itu memang dari sananya enggak memakai tak marbuto. Ya, Iza lam yakunil masdaru apabila masdar tersebut lam tidak makhtuman ditutup ditutup atau diakhiri biha dengan tak marbuto. Jadi kalau memang dari sananya nggak memakai tak marbuto, ya sudah berarti boleh digan ditambahkan gitu tak marbuto pada akhirnya. Seperti iltafata atau iru iltifatatan maz'uratan au iltifatatal maz'uri. Itu boleh. Ya. Jadi kalau memang asalnya dia tidak memakai tak marbuto, maka boleh ditambahkan tak marbuto pada masdar tersebut. Di sini di kitab lain kita dapatkan ada dua syarat untuk membuat ismul hay'ah. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh membuat ismul hay'ah. Dicatat, syarat yang pertama an yakuna fi'luha syai'an hissiyan. Ya. Hendaknya fi'ilnya itu adalah fiil yang dapat dirasa. Ya. Jadi fiil dari ismul hayat tersebut adalah fiil yang sifatnya hissian. Fiil yang dapat dirasa atau diketahui. Ya. Syarat yang kedua, an yakuna hadza syai'u al-hissiyyu an yakuna hadza syai'u al-hissiyyu ghairu sabitin Hendaknya sesuatu yang hissi ini, sesuatu yang dapat dirasa ini dari fiil tersebut itu ghairu sabit. Bukan sesuatu yang terus tertetapkan ada. Artinya dia bisa menerima tafaut, bisa menerima perubahan. Paham? Dia itu harus sesuatu yang bisa berubah-ubah bentuknya. Sekarang anak kasih contoh tadi ya. Kita punya contoh fiil, contoh di buku kita tadi, Masya ar-rajulu misyatal mutakabbir. Ya. Seorang laki-laki itu berjalan. Ya, berjalan. Fi'il yang hissi, fi'il yang dapat dirasa dan diketahui gitu. Paham? Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, sesuatu yang hissi itu adalah sesuatu yang bukan sabit. Goyro sabitin. Bukan sesuatu yang paten, yang tetap seperti itu. Enggak. Dia harus bisa mengalami perubahan. Dan yang namanya berjalan, itu bisa berubah-ubah. Ada orang yang berjalannya seperti berjalannya orang yang sombong. Ada orang yang berjalannya seperti jalannya orang yang tawadu. Ada orang yang berjalannya seperti jalan rakyat biasa. Ada jala, orang yang jalannya seperti cara berjalannya seorang panglima. Ada. Berarti bisa terjadi perubahan pada fiil tersebut. Jadi sesuatu yang dirasakan itu dapat dirasa dan diketahui itu tidak boleh sesuatu yang tetapkan dalam sebuah perkara. Dia harus bisa mengalami perubahan. Ya, harus menerima adanya perubahan. Jenisnya harus banyak. Nah, seperti pada contoh kita ini tadi. Itu seorang laki-laki itu telah berjalan tapi misyatal mutakabbirin. Seperti cara berjalannya orang yang sombong. Ada orang berjalan seperti cara berjalannya orang yang sombong. Ada berjalan seperti berjalannya orang tawaduk. Berarti sudah mengalami perubahan. Bukan perkara yang tetap. Paham? Nah, maka dua syarat ini adalah syarat di mana ismul mut, eh, ismul hay'a itu boleh dibu dibuat Sekarang kita lihat yang selanjutnya isma az-zamani wal makani. Isim zaman dan isim makan. Ismu zaman. Pertama isim zaman. Ya. Huwa ismun mustaqun Isim zaman itu adalah isim mustaq. Liyadulla ala zam ya ala zamanil hudusil fi'li. Tujuannya dibuat isim zaman ini agar dia itu bisa menunjukkan waktu terjadinya fi'il. Ya. Jadi kapan waktu terjadinya sebuah fi'il itu dijelaskan oleh ismuz zaman. Seperti al-lailu mahrabul lususi. Malam itu adalah waktu keluarnya para pencuri. Ya. Malam itu ya. Malam itu adalah waktu keluarnya para pencuri. Ya. Mah kita adalah mahrobun. Ya, dia adalah isim zaman dari fi'il haroba. Ay, waktu hurubil lusus, yaitu waktu keluarnya para pencuri. Jadi mahrobun di situ bermakna waktu hurub. Waktu keluarnya. Kemudian yang berikutnya ismul makan, isim makan. Ya. Isim makan Contohnya adalah di sini is, huwa ismun mustaqun. Ismul makan itu adalah isim mustaq liyadul ala maka ala makani hudusil fi'li. Ya, tujuan dia untuk menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Seperti aljabalu mahrobul lusus. Gunung itu adalah tempat keluarnya para pencuri. Bukan waktu tapi tempat. Ay makanu hurubil lusus. Ya, yaitu tempat para pencuri itu keluar. Jelas? Inilah ismu zaman wal makan. Jadi kalau ismu zaman dia menunjukkan kepada waktu terjadinya fiil. Ya, kalau ismul makan dia menunjukkan kepada tempat terjadinya fiil. Dan dalam prakteknya nanti ini juga sering kita jumpai. Ada pertanyaan? Taip ya. Itu dulu. Anak terasa ngantuk sekali. Ini kita baca prakteknya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu